Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala afdalil khalgi ajmain Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Qala Syekhul wa rahimahullahu taala wa adama nafa'a wa bikum fidaraini amin. Radiyallahu ankum. Wa ammal farju fahifzuhu muhimun wa amruhu mukhtirun وقد أثنى الله في كتابه على المؤمنين من عباده فقال في أثناء وصفهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, cintaan kita Sayyidil Wujud, Afdalikul Mawjud, Sahibul Wa'il Ma'gud wal haudil Mawrud Sayyidina Muhammad Ya Rasulullah Salamun alaik Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali berkumpul sama-sama menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga perintah yang kita laksanakan, perintah demi perintah, ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan bisa membimbing kita menuju jalan keselamatan dari dunia sampai dengan akhirat dan ilmu yang manfaat semakin bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang salah mana yang hak, mana yang batil. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan Allah, dari kemaksiatan, dari jurang kemaksiatan, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibimbingnya, diberi petunjuknya menuju jalan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Hadirin dan hadirat, pagi hari ini kita kembali lagi membahas pembahasan beberapa minggu yang lalu pada minggu kemarin kita lewatkan sejenak menyambut kedatangan atau bulan kelahiran dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan besok pun esok hari pun hari Senin adalah tepat tanggal 12 Rabiul Awal yaitu hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menandakan kita bersuka cita dengan kelahiran, dengan bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, ditambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, cintaan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama atau risalah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita amalkan keteladanan yang dicontohkannya, sehingga hidup kita bahagia, hidup kita beruntung dan di yaumil qiyamah kelak kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas yaitu adalah yang berkenaan dengan pemeliharaan kemaluan kita atau memelihara kemaluan kita amal farj. Kemarin dua minggu yang lalu dibahas adalah penjagaan perut. Sebelumnya penjagaan telinga, penjagaan uh, apa uh, lisan kita, kemudian mata kita yang terutama adalah mata, kemudian pendengaran kita, kemudian lisan kita, kemudian perut kita dan farji kita, kemaluan kita. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar artinya manusia karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi beserta isinya ini adalah semata-mata untuk manusia seluruhnya supaya manusia itu bisa berusaha dan mewujudkan cita-citanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan atau hakikat daripada hidup ini adalah adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai dengan akhirat. Jadi kehidupan itu diatur betul-betul di dalam agama kita sampai dengan mata kita. Bagaimana kita pergunakan penglihatan nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pembahasan kita yang kemarin yaitu mengenai perut kita. Perut itu sudah jelas kalau yang haram ya. Karena apa yang kita makan haram maka hasilnya pun keluarnya juga di tempat-tempat atau di urusan yang serba haram. Dan yang halal pun juga dibatasi di sini. Ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makan makanan yang yang memang sudah halal jelas kehalalannya, tapi terlalu berlebihan karena dikatakan bisa artinya nanti menyebabkan eh, kita itu menjadi keras hati. Kemudian berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya gairah atau semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurang pemahaman dan kurang kebijaksanaan terhadap ilmu dan juga kurang adanya belas kasih sayang itu adalah diantara sebab-sebab terlalu banyak uh, menjejali perut kita dengan makanan yang halal apalagi yang diharamkan atau yang subhat yang samar-samar juga demikian tentunya lebih banyak keburukannya dan itu harus kita jaga harus kita perhatikan bersama-sama agar kita selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini jelaskan amal farj fa muhim wa amruhu khatar. Jadi faraj itu, kemaluan itu, penjagaannya itu sangat penting. Dan juga urusannya itu juga membahayakan. Wagat asnallah fi kitabihi alal mu'minin. Allah puji ini di dalam Al-Qur'anul Karim pada orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya itu dan Allah mensifatkan wasafahum walladzina hum lifurujihim hafidun bagi mereka itu yang menjaga uh, kemaluannya, kehormatannya illa ala azwajihim kecuali pada istri-istri mereka auma malakat aimanuhum atau kepada budak-budak mereka fa innahum ghairu malumin semuanya itu tidak tercela kalau kepada istri dan kepada budak-budak yang dimiliki Faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di balik itu semua, mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Cari di luar itu adalah tentunya hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina atau muqaddimat atau e, pembukaan daripada zina, mukaddimatuz eh, zina. E, zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a Jangan dekati zina, sungguhnya zina itu adalah keji dan jalan yang paling buruk. Dan dari sabda Nabi kita menjelaskan jangan sampai kita terjerumus ke dalam perzinahan. Makanya kalau ada anak muda yang sudah cukup umur, yang mampu untuk menikah, mampu berkeluarga, maka dianjurkan oleh Nabi untuk segera berkeluarga. Ya, Nabi menjelaskan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum alba'ah fal yatazawwaj. <clears throat> Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farid waman lam yastati fa alaihi bisum fa innahu lahu ija. Jadi apa kalau anak muda mampu untuk melaksanakan uh, atau berkeluarga, maka segeralah berkeluarga, segeralah menikah. Fal yatazawwaj sesungguhnya pernikahan itu bisa menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan atau kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu untuk nikah tapi sudah ada keinginan atau hasrat atau nafsu eh, apa tapi tidak mampu untuk eh, pembiayaan nikah untuk urusan pernikahan maka disarankan untuk berpuasa. Karena itu menjadi benteng juga agar tidak kita jatuh kepada kemaksiatan. Jadi orang Islam itu diperintahkan untuk jaga keislamannya Jangan sampai jatuh kepada maksiat termasuk urusan kehormatan, urusan kemaluannya. Ya. <clears throat> Karena setiap laki-laki pasti punya kecenderungan terhadap wanita. Dan begitu juga wanita terutama wanita muslimah kita banyak godaan dan ketertarikan kepada lawan jenis itu adalah merupakan fitrah manusia. Maka itu dilarang untuk berkhalwat berpacaran itu tidak boleh. Karena dijelaskan la tahluwana hadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalisuha. Jadi janganlah bersendirian dengan orang perempuan, seseorang dengan orang perempuan karena yang ketiganya itu adalah setan. Juga sini dijelaskan la yakhluwana rajulun bi imratin illa ma'a dhi mahramin. Jadi tidak berduaan. Ya, orang yang tidak muhrim ini kecuali ada muhrimnya. Ada yang nemenin untuk satu urusan, untuk satu hajat. Jadi itu adalah dianjurkan adalah untuk yang sudah mampu menikah segeralah menikah. Karena dijelaskan sini lam naro lil ini mithlan nikah. Jadi tidak ada solusi yang terbaik bagi dua orang yang saling menyintai itu adalah atau seperti pernikahan. Jadi banyak apa namanya e, orang yang tidak mampu nikah akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam perzinahan. Dan sini dilanjutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad wa qad su'ila alaihi salatu wassalam an aktsari ma yurhilun nasannar afaqala al ajwafan al fam wal faraj Nabi ditanya apa yang menyebabkan paling banyak seseorang itu masuk ke dalam neraka. Yadkhulun nasun naro faqala al ajwafan yaitu dua bulatan. Yang pertama adalah mulut dan yang kedua adalah kemaluan. Moga Allah sallallahu wasallam man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi wa rijalaihi dakhala jannah barang siapa yang bisa memelihara ya yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala syarran daripada keburukan ma baina lihyaihi di antara dua uh, lihyahnya dua jenggotnya itu jenggot dan kumis yaitu mulutnya dan uh, kedua kakinya kedua pahanya atau kemaluannya maka dah dakhalal jannah maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita harus e, menjaga e, kehormatan atau kemaluan kita itu sebaik-baiknya. Dan itu tidak mustahil datangnya pertama dari mata kita, dari pandangan kita. Karena berkaitan sekali. Dari pandangan maka akan barangkali turun eh, ke hati kita atau keinginan-keinginan dan lain sebagainya. Jelaskan gulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Eh, eh, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Dalika azkalahum itu lebih suci bagi kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan juga diikuti oleh ayat yang berikutnya surat An-Nur ayat 31 wa lil mu'minat pada orang perempuan yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna ayat nah, juga orang perempuan dijaga eh, pandangannya, tundukkan pandangannya. Bukan mentang-mentang laki nggak boleh, perempuan boleh, nggak sama. Jadi dua-duanya tetap dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sini juga jelaskan kutiba ala bni Adam nasibuhu minazina mudrikun dalikala la mahalata. Fala ainan zinahuma an-nadhar. Sini telah ditetapkan bagi anak Adam bagian daripada zina. Jadi eh, nggak uh, bisa dipungkiri, ya diketahui dan tidak bisa dipungkiri. Dijelaskan di sini maka mata itu zinanya adalah penglihatan. Wal uzunani itu zinaha zinahuma al istima pendengaran itu zinanya adalah mendengar telinga itu zinanya mendengar tentunya mendengar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kemudian al lisan zinahu al kalam zinanya lisan itu adalah ucapan kemudian zina uh, eh, aliyat zinaha Eh, itu al Jadi zina tangan itu apa, apa eh, itu adalah al memegang. Zina tentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walir rijal zinaha al-hutu yaitu langkahnya, langkah menuju mungkin tempat maksiat ke tempat maksiat dan lain sebagainya wal galab yahwa wa tamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Jadi kemudian hati itu berkeinginan dan berangan-angan dan dibenarkan oleh kemaluan atau tidak dibenarkan. Jadi maksudnya terjadi nah, kalau terjadi berarti dibenarkan oleh kemaluan. Dan nah, kalau tidak terjadi au au yakdzibuhu, au yukadzibuhu, au dia apa e, dibohongi atau membohongi. Kemaluan itu membohongi. Jadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi tergantung hati kita, kuatnya hati kita dan juga karena yang sebab-sebab tadi itu. Jadi dari mata kemudian ke tangan, ke kaki, ke hati. Kemudian baru terjadi yakni zina ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirin dan hadirat saya rasa itu yang penting yang perlu kita fahami dari uh, pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga uh, kemaluan kita dan seluruh anggota badan kita karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal basara wal inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, termasuk kemaluan kita dan eh, tangan kita, kaki kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memelihara diri kita, kita menjaga eh, kehormatan kita baik laki-laki maupun perempuan. Kita jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan dan bagi yang masih muda ini dilarang berhalwat, tidak boleh berpacaran karena e, ditakutkan dikhawatirkan akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak yang tidak diinginkan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah saya rasa dalam menjaga kehormatan diri kita mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya nanti kita akan dengarkan mungkin ada tambahan ilmu, nasihat dari guru-guru kita yang hadir pada kesempatan minggu hari ini. Sekian cukup dari sedikit dari saya ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. hadirin dan hadirat